batal jadi bersatu. pun mergo kalimat toy toyibah. Kila kanjeng Nabi dawuh man al muslimu man al muslimu min lisanihi wa yadihi wong Islam sih sing jenengane wong Islam iku umpal ono wong Islam liya iku slamet letani lisane tangan tangane ora seneng nyatur tonggo ora seneng larani ora seneng ngrusuhi tonggo nih wong Islam Senajan sing siji, masalah sepele sing kuno sing ora. Ini pun betul dibahas Islam podo Islam pun. Sing siji nopo eh, seneng yasin sing ora untuk podo Islam pun rukun rampung. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wayatihi ora seneng mateni wong liya ora seneng nabok ora seneng nglarani dohir lan batin iku wong is Islam. iku wong Islam al muslimu man kalimal muslimu nabi misani jiwa yang Perkara sepele yang mencetusakan cokra. Eh, yang mencetusakan cokra. itu oke, wonten ing Indonesia. Ono se kendirone abang, hijau, kuning, itu bersatu. Setuju rumpun setuju. Iku buatan sawal ini jadi tenan itu umpami kondisi harmonis, kondisi sejuk, rukun, sawal pun berhasil. Ramadan pun besok sukses. Per Ramadan kok letane sing seneng ngapusi, seneng ngakali wong liya berarti mboten sukses. Nanti tinggal di hotel Mbah Hashim musadi kanggo berarti NU kalau dini bahas muzaki punika bahasa cerita tumbas kepengen tumbas lampu teng Jakarta wonten ing jalan Surabaya. Teng Jakarta mriku wonten jenengane jalan Surabaya. Jalan Surabaya niku kesur dodolan barang-barang antik. Mulai si antik ngantos si, a, si anyar wonten sedaya. Bahasa mriku kepengin tuku lampu Ono lampu api toko bebul pun masih tangkut. kebetulan ingkang dodol niku wong Islam saking Madura mau beli apa pak saya ingin membeli itu lampu maunya bapak lampu yang baru atau yang kuno saya ingin yang kuno berapa kalau yang baru berapa kalau yang kuno itu harga dua juta setengah pak tapi kalau yang baru murah hanya 650 ribu. Ya sudah kalau gitu saya beli yang kuno saja 2 juta setengah. Akhirnya pun bakulnya yang meduro itu Islam, Apa itu Islam, bahasa Islam. Ya. Bahasa menjadi Islam, terus pun di ya Islam. dibun ke lampu. Barang dituduhke kaleng Mbak bahasa, sembah Asim kaget loh. Ini kan lampu baru, saya tadi mintanya lampu kuno. Loh Mbak, Pak Kaji itu bagaimana? Ini lampu dengan jarge wae, biarkan sendiri besok akan jadi kuno. <laughs> Itu lampu, biarkan saja sendiri nanti akan jadi kuno. Wah, ini bangunnya harus ngatali <laughs> Jadi terus ini eh, orang Islam sing nyelamat orang orang Islam liani saking letane gitu ngeten iki wae orang orang selamat orang Islam liani. Cara poso itu poson dari sukses ini juga orang berhasil berhasil ini harus ngakali, Arab ngapusi. Nah ini jadi malah jenengannya wong kiai ora sampe nakal. Ya udah, gak apa-apa ini tak ambil saya bayar. Pendek ke duit, hitung sih, hitung. Lo Pak Haji gimana? Ini uangnya hanya 650 ribu. Sedangkan lampu itu yang kuno harganya 2 juta setengah. Pak Haji ini kurang, kok cuma 650 ribu? Ya, anggap saja. Kurangnya besok saya bayar ketika lampu ini sudah jadi kuno. Ora kentekan akal, wajar ngakali malah keakalan. kuno lagi uang Islam sing selamat kali. Lisan ibu. Monggo mila puniko wonten yang wulan Syawal puniko sampun Ramadan lewat, Raya lewat, pripun carane itu nambahi kesayunan, nambah-nambahi amal solih, nebi perkawis ingkang awon, sepatutnya saket marang Allah. Ampun ngantos rumangsa aku wingi poso ya ora diganjar pangeran, aku maksiat ya ora disiksa pangeran. Kranten wonten zaman zaman tani Israel rumiyin. Niku ana critane iku. Surga ibadah. Nang akhire kapok kasus tamu kula kala wau. <laughs> Sing dikir terus akhire kapok mergo ora suki-suki mergo ora oleh bojo ngarep dinten puni kok kapok ora gelem dikir. Asale sregep ngibadah kok terus akhire kapok. Mboten kurang ibadah mulai, Dong-dongan. Dening ulama itu tanggung lho lagi. Sampeyan aku ini sregep kok saiki dadi aras-arasan ngopo? Ah, Pak Kiai ngopo? Ya Antuk mawon Pak Kiai, Pak Kiai. Lah kalau wingi kula sregep boten diganjar. Ora ana ganjarane napa-napa. Kalau keset nggih boten disiksa napa-napa. Kalau sholat ya, Eh, sholat, Ini wingi sekolah saya ingin mun sekarang terus ini seratus sodako saat ini menggoten yurat ya disiksa berarti kan aman damai aman aku sholat yurat ya diganjar orang sholat yurat ya disiksa aman jadi ulama itu tidak jawab sopo kondo kue yurat disiksa dino itu sampai saya itu disiksa nangis sampai orang kroso apa ada kalau kok disiksa nangis belum kroso Ini waktu kue cedak taruh pangeran seratus sholat rasane ngatimu piye rongso tenang tentrem ayem adem apa ora nggih kula raosaken tentrem adem ayem saiki rasane piye mboten gadah rasa napa-napa iku jenengane kowe lagi disiksa dening pangeran sapa sing ora duwe rasa babar blas salat kok ora duwe rasa zikir kok ora duwe rasa maca Quran kok ora duwe rasa berarti nembe disik disiksa Nanti awak dhewe ra krasa, siksa niku mboten namung di lebokke geni, mboten namung di setrika, mboten namung di lebokke neraka mboten. Siksa niku sing sok mboten kita sadari dipun tebi dening pangeran sehingga ibadah ora kroso apa-apa kuwi jenenge siksa. Niki wonten istilah enggal siksa niku sing mboten ditulis tentang buku-buku niki. Niki ora bakal ditulis niki, tenan. Kalau pas tentang buku ana ceritane siksa rupa diadui pangeran sehingga sholat ra pun apa-apa mboten wonten. Nah ini ini ilmu pun para sepuh, nak sholat ora krasa apa-apa, maca Quran ora krasa apa-apa, berarti kue lagi dhisik dhisik kesel. Mila punika terus Raden Ajeng Kartini niku nate ngalipun wekdal. Raden Ajeng Kartini rumah masuk. aku di Islam nangin kok orang Islam. Dan nyatanya aku coba Fatihah orang ngerti artinya Fatihah. Aku coba Alif lamim, Wal Qur'an alif lam mim dalikal kitab la raiba fi ra ngerti artine babar blas. Kok rasanya aku Islam nanging orang Islam. pun di rumah aku sia-sia belajar Al-Qur'an. Sehingga ketemu Kiai Soleh Darat, Raden Ajeng Kartini ketemu Kiai Soleh Darat, Kiai Soleh Darat modal ngawas surat Fatihah, ngerangke Fatihah, Raden Ajeng Kartini aku lagi paham. Jebul Fatihah kuwi artinya ngono aku lagi paham saiki. Nembe paham niku goro-goro nih Mbak Kiai soleh darat merah niku pun di Semarang. Terus sing dadekke Raden Ajeng Kartini cedak karo Islam niku pun ditulis sejarah. Nggih ya punika Mbah Kiai soleh darat. Teng buku pun ter, eh, habis gelap terbitlah terang nggih mboten wonten critane teng mriku Mbah Soleh darat. Teng buku-buku sejarah mboten ditulis. Padahal Mbah Soleh Darat niku jasane pun kali Raden Ajeng Kartini, saya ini Raden Ajeng Kartini dados pahlawan mergo pemikiranipun pun dipun pengaruhi dening Mbah Kiai Soleh Darat. Niku pun kiai niku berperan di balik layar. Jarang wonten kiai kepengen ah, aku tak ngetok mboten. Sing ditulis tentang sejarah niku RA Kartini. Padahal di balik pemikiran Raden Ajeng Kartini dia punika Mbah Kiai Soleh Darat. Akhiripun usul lajeng-lajeng kartini. Mbah Kiai, mbok yo iya jenengan damel tafsir sik basa Jawa. Supados kula lan ibu-ibu teng Nusantara, mobil niku dari wonten Indonesia. dari wonten bahasa dereng wonten negara Indonesia. Anane Jakarta niku Sunda Kelapa, Kalimantan Borneo, Sulawesi Celebes, Sumatera Andalas. Oke, niku jenengane dari wonten Indonesia. Lah Mbak Soleh Darat kaget kok ana wong wedok cilik kepengin sinau Al-Qur'an temenanan. Kepengin ngerti maknanya temenanan itu mesti wong sing duwe pemikiran hebat bisa mempengaruhi orang Indonesia seluruh, orang senusantara mergo pemikirannya. Akhirnya pun Mbah Soleh Darat paling jawaban kanggo nafsiri Al-Qur'an kuwi ana syarate, ora waton nafsiri. Majelis tafsir Al-Qur'an kuwi ora mesti ahli tafsir. Untuk menjadi seorang ahli tafsir, ikut kudu duwe ilmu sing akeh banget pinter bahasa Arab, awal Quran, ngerti hadis, asbabul wurud, asbabun nuzul, bahasa Arab, nahwu, sorok, batik, ma'ani bayan, oh, macam-macam ilmu sing kudu bisa dipun tetepi kangge dadi ahli tafsir. Aku ora ahli, itu. Bukan tak gayai jenengan niku ahli itu sangat terus jenengan ahli. Akhiripun jadi pokso pokso mbak Soleh Darat niku nangis. Bagi Soleh Darat nangis. Niki guru pun mbak Hasyim Atari. Nangis di akhiripun ya wis tak ini tafsir Al-Qur'an bahasa Jawa. Nanging wekdal niku wonten peraturan dilarang membuat Al-Quran terjemah maupun tafsir. Peraturan sangking penjajah. Iya aku harus tak terjemah, aku kecekel Belanda, koyo ya aku dipaten, iya caranya. Akhirnya aku disiasati, dipun tulis kanti bahasa Arab pegon. Ngertos pegon ya? Nulis pegon ini kok tulisannya Arab. Mbak Mito ke toko ini ditulis tak muka, kap mau tuku nah, mau cuman tuku mbok tuku nah di Arab pegon. Akhirnya pun dipun damel Arab pegon. tunggu kijus surat Ibrahim. Bukti surat Ibrahim. Sering ngantos rampung mbak surat darat kabundut. Akhirnya pun wakil Raden Ajeng Kartini punika nikah kalian e, bupati bukan mbak surat darat kabundut. Sering ngantos rampung. Dipun nanti kalau ini pun dua jebul Raden Ajeng Kartini niku bolak-balik dipun serat habis gelap terbitlah terang niku pengaruh saking Mbah Soleh Darat mergo putri critane aku harus sinau Fatihah kok ora paham-paham gelap peteng rasane akhire pun dipun pulang dening Mbah Soleh Darat padang habis gelap terbitlah terang awalnya gelap aku ora ngerti artine Fatihah saiki ngerti mergo pun Mbah Soleh darat. Niku dipun pundut saking Al-Qur'an, Allah waliyul ladzina amanu. Eh, eh, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wonten ing Al-Qur'an Al-Baqarah, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ngetokke wong-wong iku mau sangka pepeteng ditokke dumugi panggenan ingkang padang. Ditokke sangka peteng dipun tekake datang perkara ingkang Akhirnya Akhiripun kalau wau habis gelap terbitlah terang. Sayang ini sing do boten dipun ngulang ke sengkoro siswa. Sehingga ngerti ngertine bocah-bocah nak pun lomba pitulasan niku ya lombane mangan kerupuk. <coughs> Saben pengetan 21 April mengeti Hari Kartini berlomba-lomba rebonding lomba kebaya, lomba kemben, macam-macam. Padahal wonten sisi sejarah yang paling vital saking pun RA Kartini ya punika piye semangat RA Kartini sinau Al-Qur'an, pemikiran pun terhadap Islam sehingga uh, dipun bantu dening Mbah Soleh darat Semarang niku sing boten dipun tulis mestine ana lomba maca Qur'an bareng pas dino hari Kartini niku. Kalau kita tidak pernah bisa dikenal langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.